Qala al-muallif rahimahullah wa huwa al-Imam Al-Barbahari wa man kharaja an imamin min a'immatil muslimin fa huwa kharijiyyun qad syaqqa 'asa al-muslimin wa khalafa al-athara wa mitatuhu mitatun jahiliyah Berkata muallif rahimahullah, barang siapa yang keluar dari imam, penguasa dari penguasa-penguasa muslimin, berarti dia seorang khawarij.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 Tembus dari satu sisi ke sisi lain. Fa ma laqitumuhum faqtuluhum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka dimanapun kalian temui mereka, perangi mereka. Disuruh untuk memerangi khawarij. Fa'inna fi qatlihim ajran liman qatalahum. Karena sesungguhnya dalam memerangi mereka ada pahala bagi siapa yang membunuh mereka.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 Negara kafir. Khonibina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Demikian pula di tempat-tempat lain terjadi kejadian yang sama. Qala dikatakan oleh Syekh selanjutnya, yusa'idun al-fi'at ad-dhalah. Mereka orang-orang kafir akan mendukung kelompok-kelompok sesat. Wa yuwiddunaha bisilah dan akan membantunya dengan senjata.